wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dan yakni hadis alak dan dimausulkan oleh imam yang lima dan disahihkan Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Berkata Syarih rahimahullah taala yang pertama al-mufradat al-yawma alladhi yashukku fihi ay Yawma salasin min Sya'ban alladhi urifa bismi yawmi syak li'annahu Qada yatasarrabu ilal khatir annahu min ramadhan atau min Sya'ban hari yang seseorang ragu padanya yakni hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban yang diketahui dengan penamaan Yaumus Syak, hari keraguan. Nah, maksudnya sebagai ihtiyatan, kehati-hatian karena dia ragu ya mengawali Sya'ban, ya, mengawali Ramadan. Maka dia berpuasalah di hari yang meragukan tersebut Nah, sehingga tidak akan keluar dari Ramadan, dari awal Ramadan. Nah, <coughs> demikian barakallahu fikum karena hari itu adalah hari yang dikhawatirkan dalam benak manusia bahwa itu hari yang mungkin saja telah masuk satu Ramadan atau masih 30 Syaban sehingga dia berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian. Maka ini adalah merupakan maksiat kepada Abul Qasim. Yakni Abul Qasim adalah kunyah Habibillah wa Rasulih Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Kunyah beliau kekasih Allah Ta'ala pimpinan seluruh makhluk yang terdahulu sampai yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ta'liqan ay lam yasuqhu musnadan mausulan. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini secara ta'liq mu'allak, yakni beliau tidak menyebutnya atau menyebutkannya secara musnad dan mausul. Nah, tapi beliau tidak menyebutkan awal sanad. Nah, atau menyebutkan akhir sanad saja. Kemudian wa wasalahu al-khamsah ay wa akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa ibnu majah bi sanadin muttasil ila Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Dimausulkan oleh imam yang lima, maksudnya disebutkan secara mausul yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Naam, dengan sanad yang bersambung sampai kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang pertama al-mufradat, yang kedua al-bahas. Pembahasan hadis ini berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi di dalam sahihnya bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala silat wa qala silah an Ammar man soma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-hafid fil fathi amma silah fa huwa bi kasri al-muhmala wa takhfif al-lam al-maftuha yani ibnu Zufar bizei wa fa adab na'am Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya berbukalah. Berkata rawi yakni Silah dari Ammar yaitu barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan maka sungguh dia bermaksiat kepada Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam Qala al-Hafidh fil Fathhi berkata Imam Al-Hafidh dalam Fathul Bari adapun silah yaitu dengan kasrah muhmala yakni kasrah soknya muhmala yakni tidak bertitik ini si bukan ri silah wa takhfiful lam di takhfif al-lam yakni tidak ditasydid ya kemudian maftuha silah lamnya fathah yakni dia adalah Ibnu Zufar ya mengikuti rumus Umar Zufar Umar yakni silah Ibnu Zufar dia adalah kufiyun bi min kibari tabi'in wa fudalaihim dia adalah dari negeri Kufah termasuk pembesar tabi'in dan orang-orang yang utamanya dari tabi'in. wahima Ibnu Hazm faza'ama annahu Silah ibni Ushaim, wal ma'ruf annahu Ibnu Zufar. Dan Imam Ibnu Hazm rancu di dalamnya dia menyangka bahwasanya Silah tersebut adalah Ibnu Ushaim Yang benar, yang ma'ruf adalah Ibnu Zufar bukan Ibnu Usaim. Wa kadza waqa'a musarrahan bihi 'inda jam'in mimman wasala hadzal hadis. Demikian juga yang ditasrih disebutkan secara nas oleh sekelompok dari para imam yang memusulkan hadis ini yaitu Silah Ibnu Zufar Wa qad wasalahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim min tariqi Amr ibn Qais an Abi Ishaq anhu. Juga dimausulkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Jadi hadis mausul itu yang bersambung sanatnya. Ya, tidak ada yang terputus dari sanatnya. Nah, dengan jenis-jenis keterputusan yang telah kita sebutkan. Apakah dia mu'allak atau mu'adal ya atau mungkoti atau mursal? Tidak ada, tetapi hadisnya mausul, yakni bersambung sanatnya. Dimausulkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim melalui jalan Tariq Amr ibni Qais ya melalui jalan Amr bin Qais dari Abi Ishaq walafdhuhu indahum dan lafaz hadis ini di sisi mereka adalah kunna inda Ammar ibn Yasir fa'ata bisyatin masliyatin faqala kulu fatanaha ba'dul qaumi faqala inni sha'im faqala Ammar man shoma yawma syak وفي رواية ابن خزيمة وغيره من صام اليوم الذي يشك فيه انتهى lafad hadis dari para imam yang memausulkannya Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya melalui jalan Amr bin Qais dari Abu Ishaq yaitu lafadznya kunna inda Ammar bahwa kami di sisi Ammar ibni Yasir Lalu beliau datang membawa bisyatin masliyah, yakni kambing yang sudah dipanggang. Fakola kulu, beliau mengatakan makanlah, yakni kepada para sahabat. Fatanah habadul kaum, sebagian kaum berpindah tempat, ya lalu dia mengatakan ini soim bahwa aku berpuasa. Jadi dia berpindah menyingkir untuk tidak memakan kambing panggang tersebut yang disiapkan karena sebab mereka berpuasa. Fakal Ammar, maka Ammar berkata, "Man shoma syak, barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan." Dalam riwayat Ibn Khuzaimah dan yang lainnya, "Man shoma al-yawma alladhi yashukku Barang siapa yang berpuasa di hari yang dia ragu padanya. Nah, itu lafadznya. Thumma qala al-Hafidh. Kemudian berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah istadalla bihi ala tahrimi shaumi syak li'anna li'anna as-sahabiyya la yaqulu dhalika min qibali ra'yihi fayakunu min qibali al-marfu min qabili al-marfu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah hadis ini dijadikan ya sebagai dalil haramnya berpuasa di hari yang meragukan. Ya, yakni sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu beliau adalah sahabat ketika sahabat ya menukilkan atau menyebutkan hadis yang bukan berasal dari ra'yu yang tidak bisa di apa <clears throat> dihukumi dengan ra'yu dengan akal maka itu pasti hadisnya adalah marfu, merupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun secara lafad ya tidak dinukilkan marfu akan tetapi secara hukum dia marfu ya merupakan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena tidak mungkin diucapkan dengan ro'yu akan hal tersebut. Nah, maka di sini menghukumi hari ya yang meragukan itu antara 30 Syaban dengan satu Ramadan sebagai hari yang bermaksiat ketika orang berpuasa maka menghukumi dengannya sebagai maksiat itu tidak mungkin diucapkan dengan akal ya maka dihukumilah hadis ini marfu hukman ya secara hukum marfu karena tidak mungkin sahabat ya mendustakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kala Ibnu Abdul Bar berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah huwa musnadun indahum la yakhtalifuna fi dhalika wa khalafahum al-Jauhari al-Maliki faqala huwa mauqufun kata Imam Ibnu Abdul Bar di sisi para muhaddisin ini hadis musnad dan tidak ada yang berselisih ya kecuali khalafahum al-Jauhari al-Maliki. Imam al-Jauhari al-Maliki itu menyelisihi para muhaddisin dan dia mengatakan hadis ini adalah mauquf. Mauquf yakni ucapannya sahabat. Naam wal jawabu anhu annahu mauqufun lafdhan marfu'un hukman. Jawabannya adalah mauquf secara lafaz akan tetapi marfu secara hukum. Nah, ini keterangan daripada Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala. <clears throat> Kemudian lafzu Abi Daud fi sunanihi qala haddatsana Muhammad Ibnu Abdullah Ibni Numair haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar an Amr Ibn Qais an Abi Ishaq an Silah ابن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم <clears throat> ورجال هذا السند كلهم من رجال الشيخين إلا عمر بن قيس وهو الملائي Abu Abdullah Al-Kufi fahuwa min rijal muslim. Lafat Abu Daud dalam sunannya beliau berkata haddatsana Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Numair menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Numair. Jadi ini sanat yang pertama ya dari Abu Daud sebagai muallif, sebagai penulis atau pengumpul hadis. Beliau mengatakan haddasana menceritakan kepada kami yaitu kepada Abu Daud dan yang bersamanya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Numair kemudian Muhammad bin Abdullah bin Numair mengatakan haddasana Abu Khalid Al-Ahmar ini sanad yang kedua menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar an Amr bin Qais dari Amr bin Qais kita perhatikan di sini ya kata haddatsana dengan kata an. Ya, ini beda ya. Jadi kalau haddatsana itu menceritakan pada kami sama dengan sami'tu amba'ana memberitakan pada kami aku mendengar atau kami mendengar itu semua lafaz ya tahdis yang sangat kuat ya kalau seandainya tidak benar dia mendengarkannya sama juga akhbarona ternyata tidak benar maka dia dihukumi sebagai kadzab, pendusta. Ya, karena dia menggunakan lafaz haddatsana ya akhbarona amba'ana sami'na itu semua lafaz-lafaz yang semakna dengannya yang sangat tinggi ya sigohnya naam yakni disebut dengan sigotul jazm ya bentuk pemastian sigotul jazm. Kemudian yang kedua lafadz an ini namanya ya sigo tamriyub. Ya, an dari Amr bin Qais. Jadi kata dari itu tidak dipastikan. Ya. Karena bisa jadi dari fulan ternyata dari si A ternyata bukan langsung dia dari si A, tapi melalui si si B. Dari B ke A tapi dia langsung mengatakan dari si A. Dan nah, itu biasa. Ya. Biasa seperti kita menukilkan hadis kita sudah jauh dari apa? sanad tabi'in sahabat. Kita langsung mengatakan an Ibnu Abbas, an Ammar. Dari sahabat Ammar, kita sangat jauh dengan sahabat. Kita tidak bertemu. Ya. Tetapi kita menggunakan kataan dari sahabat ini sehingga kata dari ini sigoh yang bukan jazm ya belum tentu dia mendengarkan langsung sehingga membutuhkan apa penelitian ya pemastian bahwa benar-benar ya ini tidak ada keterputusan sanat nah <clears throat> maka sanat yang kedua Abu Khalid Al-Ahmar mengatakan an Amr bin Qais menggunakan kata an dari Amr bin Qais. Nah, jadi menggunakan kata an ini <clears throat> Rawi Abu Khalid lahmar <clears throat> ketika dia <clears throat> seorang yang misalnya mudallis ya yang biasa menyembunyikan cacatnya hadis atau rawi hadis lalu dia gunakan kataan ah ini yang bermasalah. Ya, maka hadisnya butuh penelitian ya karena sangat mengkhawatirkan ini ada keterputusan. Ya, jadi ini pelajaran sanat ya ini manfaatnya sangat banyak dalam penerapannya kita sehari-hari dalam menukil berita, mendengarkan berita, kita harus melihat orangnya. Ya. Siapa yang menukilkan berita tersebut? Kalau dia orang yang sehari-harinya kita tahu biasa berbohong ya atau sering melakukan tadlis menyembunyikan rawi maka kita meragukan khobarnya ya di sini pentingnya barakallahu fikum ya seorang sunni salafi memahami hal ini Ya, sehingga dia tidak sembarang menukilkan berita walaupun dari orang yang ma'ruf dia sebagai muttaham bil kadib misalnya. Dan itu kita tahu dalam sehari-hari orang yang pendusta atau orang yang muttaham bil kadib yang tertuduh dengan dusta. Ketika dia suka bercerita, ceritanya itu tidak masuk akal. Yang mustahil atau menyerupai mustahil. Ya, sering. Dan itu dalam sehari-hari kita kita alami kadang ya kadang ikhwa orang yang berpakaian penampilan sunnah ya namun dia kasratul kalam banyak berbicara dan banyak menukilkan berita kisah yang itu mewariskan keraguan contoh misalnya Afwan sebagai contoh saja yang yang saya sendiri pernah mendengarkan langsung. Ya. Membikin sumur misalnya sendirian dengan kedalaman 15 meter misalnya. Dia turunkan cincinnya sendiri. Ya. Yang sekian banyak dengan tak tidak tanpa ada yang membantu. Nah, ini mungkin saja benar, ya. Mungkin saja kan? Kita tidak pastikan itu dusta. Bisa terjadi. Namun ya, kita lihat orangnya, fisiknya dan seterusnya. Ya. tidak tidak makul gitu. Tidak tidak logis kalau dia sendiri dengan fisik itu dia bisa melakukannya. Ya. Di sisi lain, cerita yang banyak cerita yang lain misalnya <clears throat> bersafar di apa namanya? <clears throat> ditawan oleh perampok ya, naik di teksi disumbat mulutnya, ternyata dia mampu membuka dan apa semua. Ya, dan mengalahkan orang-orang para perampok itu. Ini dua cerita. Tambah cerita yang ketiga yang mirip dan semisal dengan itu. Ini mewariskan al-kadhib. Ya. Yang seperti ini mutaham bil kadhib. Saking seringnya dan sudah diketahui. Ya. Kalau dia memberitakan hadis merdut, tidak boleh diterima. Bahkan penolakannya itu tingkatan tinggi. Ya, bawahnya hadis palsu. Kalau palsu jelas-jelas pendusta, sudah. Kalau ini tidak jelas, hanya apa yang dia beritakan itu tidak logis. Ya. Dan itu berulang-ulang. Nah, barakallahu fikum, maka ini pentingnya ya mengetahui ilmu hadis tentang sanad sehingga ketika seseorang memberitakan kita melihat memastikan lafaz pemberitaannya itu apa. Saya mendengarkan saya melihat fulan memberitakan kepadaku ya atau dia menggunakan lafat an dari fulan dari fulan itu dibedakan ya dalam ilmu hadis ilmu sanat itu dibedakan nah dan bahkan jauh berbeda barakallahu fikum <clears throat> atau kila ya ada kola ada kila dia berkata, dikatakan, sikutut tamrid namanya. Ya. Dia berkata, fulan berkata. Berarti kan fulan itu yang mengatakan. Tapi kalau kila dikatakan, ini apa sigoh yang tamrid ya majhul istilahnya kalau dalam fiilnya fiil majhul yang tidak diketahui pelakunya ya siapa yang mengucapkannya. Maka butuh untuk ditahu. Siapa dia? Jangan sampai mengucapkannya kadzab. mendusta atau mutahambil kadzib. Tapi kalau dia mengatakan fulan kola fulan berkata, jelas fulannya. Ya, dia sebut fulannya berkata. Berarti tidak meleset. Si A, si B, bin siapa? Ya, bahkan kadang-kadang pun menggunakan kata kola ketika dia sebut namanya saja, dia tidak sebut bidnya, itu masih meragukan karena nama Said misalnya banyak nama Said. Said bin siapa? Nah, kalau Said bin Amr ini fikoh. Kalau Said bin Zaid ini lemah misalnya. Ya. Maka butuh dipastikan Saidnya itu siapa. Nah, Walhasil barakallahu fikum ini sebagai faidah saja terkait dengan uh, sanad. Di sini Al-Imam Abu Daud menyatakan haddatsana dan juga Muhammad bin Abdullah bin Numair mengatakan haddatsana. Kemudian Abu Khalid Al-Ahmar mengatakan an Amr ibni Qais. Juga Amr bin Qais mengatakan an Abi Ishaq. Abi Ishaq juga an Silah jadi ada tiga kataan di sini. Nah, kemudian disebutkan hadisnya dari Silah ibni Zufar bahwa kami pernah bersama Ammar bin Yasir di hari yang uh, meragukan padanya, maka beliau datang membawa kambing panggang. Sebagian kaum menghindar ya atau berpindah tempat karena mereka berpuasa. Maka Ammar mengatakan barang siapa yang berpuasa di hari ini, yakni hari, hari yang meragukan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rijalu hadas sanad kulluhum min rijali syekhain. Rawi-rawi sanad ini semuanya dari rawi-rawinya Bukhari Muslim. Ya, kalau dikatakan rawi-rawinya Bukhari Muslim, ini berarti rawi-rawinya terpercaya. Ya, karena Imam Bukhari Muslim disepakati kesohian hadisnya. Ya, semua berarti rawi-rawinya terpercaya. Nah, karena Imam Bukhari, Imam Muslim mensyaratkan as tidak memasukkan hadis yang tidak sahih dalam sahihnya. Baik Bukhari atau Muslim. Lebih-lebih kalau bergabung pada satu hadis bergabung di dalamnya Imam Bukhari dan Muslim atau diistilahkan muttafaqun alaih ya maka ini disepakati kesohihannya Nah, maka rijalnya, sanat-sanatnya ini adalah sanat-sanat Imam Bukhari Muslim. Ya. Illa Amr ibni Qais, kecuali satu, Amr ibni Qais. Ya, huwa al-Malai. Dia adalah Abu Abdullah Al-Kufi, fahuwa min rijali Muslim. Dia ini Amr ibni Qais termasuk rijal sanatnya Imam Muslim. Ya, bukan Bukhari. Bukhari tidak. Tapi kalau sanat yang lain semua rijalnya Bukhari Muslim kecuali Amr bin Qais. Ya dari sini juga bisa kita mengetahui bahwa hadis ini hadis yang sahih. Ya. Karena rijal-rijalnya, sanat-sanatnya semuanya terpercaya. Nah, maka yang ketiga, ma'yufidul hadis kata Syekh eh, siapa? Abdul Qadir rahimahullah taala beliau mengatakan yang ketiga faidah hadis faidah hadis yang pertama adalah tahrimu saum yaumis syak haramnya berpuasa di hari yang meragukan yaitu 30 Sya'ban yang kedua annal ibadata la tasihhu illa idza kanat ala manhaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah tidak sah kecuali di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Maksudnya ibadah itu tidak sah kecuali mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa anna min Abdullah afwan wa anna man abada Allah bima yukhalifu syar' Allah faqad asa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya barang siapa yang beribadah kepada Allah menyelisihi syariat Allah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ini tiga faedah dari hadis yang kedua wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya hadis yang ketiga terkait dengan ru'yah. Ya ini penting barakallahu fikum. Naam, karena kita akan memasukinya insyaallah taala. Baik. Kita cukupkan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan.